Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiikum bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad. Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh al syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan terakhir kita ambil kemarin semua hadis-hadis yang sahih yang berkaitan masalah apa? Asma wa sifat. Nah, maka wajib kita mengimaninya. Karena menetapkan asma wa sifat masalah akidah tidak diperbolehkan berhujjah berlandaskan dengan hadis yang dhaif. Paham ya? Dan sudah kita lewati kemarin, hadis dikatakan sahih kalau terpenuhi berapa syarat kemarin? Lima syarat. Syarat yang pertama apa? Abdurrahman ayyakuna sanadu muttasilan, sanadnya bersambung. Syarat yang kedua apa, Ihsan? Ayyakuna al-haditsu khalian min al ilah al qadiha. Enggak urut enggak masalah. Syaratnya hadisnya kosong dari penyakit yang bisa merusak, catat yang bisa merusak. Nah, yang ketiga Abdullah ayyakuna rawi mausufan bil adalah. Perawinya disifati dengan adalah. Apa makna adalah kemarin? Eh, Abdullah. Apakah enggak pernah dosa sama sekali? Atau ada makna yang bagus? Apa makna yang bagus kemarin? Adalah Naam, yaitu dikenal dengan mustaqimus sirah. Itu namanya adalah. Al-adalah ay mustaqimus sirah. Itu ingat-ingat ya. Al-adalah maknanya jalan hidupnya lurus. Orang kalau dikatakan jalan hidupnya lurus, riwayat hidupnya lurus, itu bagaimana? Bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, nggak ada. Orang yang masuk dari dosa itu nggak ada, kecuali Nabi dan Rasul. Kan itu. Tapi apa makna mustaqimus sirah? Apa maknanya kemarin? Huwallazi yajtanib 'anil kaba'ir wa lam yusir 'alas saghair. Itu dihafal ya. Jadi mustaqimus sirah Eh, orang dikatakan mustaqimus mustirah, jalan hidupnya, riwayat hidupnya lurus, itu yang bagaimana tadi? Huwallazi yajtanib 'anil kaba'ir wa yusir 'ala shaghair. Itu orang yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus di atas dosa kecil. Itu namanya mustaqimus mustirah. Itulah adalah. Paham ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, ah, yang keempat apa syarat yang keempat? Seingat antum Bang Irsyad? Eh na na'am. Eh, Ayyakuna al hadits khaliyan min asy-syudud. Paham ya? Syaratnya yang keempat adalah hadisnya kosong dari keganjilan. Riwayatnya yang syadah enggak ada. Jadi kalau hadis sudah eh, di dalamnya riwayat yang syadah atau yang semisalnya biasanya cacat di situ nanti. Paham ya? Nah, karena kalau syadah itu min qismi dhaif. Termasuk riwayat yang bagian dari hati yang lemah. Syarat yang kelima Syarat yang kelima Eh, enam. Antum masih ingat tercatat yang kelima? Enam. Yang kelima antum? Apa? Enam. Ayyakuna rawi mausufan bitamad dhabt. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perawinya itu disifati dengan apa? Naam ayakuna mausufan bidhabti attam. tam Dia disifati dengan apa? Kekuatan hafalnya sempurna. Jadi kalau enggak sempurna, kurang saja itu nanti tingkatannya langsung turun ke bawah jadi hasan. Jadi pembedanya para ulama menyebutkan membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan di sini titik temunya. Perawinya disifati dengan apa? Adab tu atam atau Adab tu anakis. Paham ya? Kekuatan hafalannya sempurna atau kurang. Kalau sempurna, kapan saja dibutuhkan dia siap. Baik itu Adab tu Alkitabah ataupun Adab tu sadr, kekuatan hafalan ataupun tulisannya, maka dia termasuk ciri-ciri hati yang sahih. Tapi kalau di, dari sisi kekuatan hafalannya kurang, enggak sempurna, itu nanti masuk dalam ciri-ciri perawi hadis yang hasan. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan biar tambah jelas. Qala al-muallifu asbahullahu wa 'udilat ruwatuhu. Dan para perawinya sudah ditakdil. Maksudnya memiliki sifat adalah. Kita lihat bawah itu. Qala Asy-Syaikh Al-'Alamah Shalal Fauzan asbahullah 'udilat ruwatuhu hadza dakhilun fi ma sahha sanaduhu masyaallah. Ini masuk dalam apa? dalam hadis yang kalau sanatnya sahih. Ingat-ingat sanatnya sahih. nah Li'annahu la yakunu sahihan illa idza uddilat illa idza udilat ruwatuhu masyaallah. Karena enggak akan suatu sanat itu dikatakan sahih kecuali para perawinya memiliki sifat adalah. Paham ya? Nah, ini dibahas dalam mustalah. Bahasnya dalam mustalah ya. Nah, mustalahul hadis. Wa huwa huna min babit ta'kid wa tarabut. Dan di sini penjelasan yang disebutkan oleh al-Imam Qudamah tersebut dalam bab takit penguat wa tarabut dan ada semacam ikatan atau syarat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat atas lagi. Nu'minu bi wa la naruddu wa la najhadu Kata al-Imam Ibnu Qudamah, kalau hadisnya sahih berkaitan masalah nama dan sifat Allah taala, wala narudduhu nu'minu bihi wala naruddu. Kita beriman dengannya dan tidak menolaknya. Ingat-ingat ini, enggak menolak hadis sahih mengenai asma sifat. Wala najhadu dan tidak boleh menentangnya. Apakah hanya hadis sahih saja? Hasan juga masuk. Karena hadis hasan termasuk hadis sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sahihun li ghairihi itu asal usulnya hadis hasan. Hasan li dikumpulkan berbagai macam jalan dan jalurnya menguatlah dia menjadi hasan sahihun li ghairi. Paham belum? Nah kalau hasan li ghairi itu awal mulanya hadis dhaif. Hadis yang lemah tapi masih lemahnya itu enggak parah. Dhaifnya itu belum parah. Sehingga dikumpulkan dengan berbagai macam syawahidnya menguatlah menjadi hasan li ghairi. Paham maksudnya? Jadi kalaupun hadis hasan berkaitan masalah asma sifat kita juga wajib menerimanya. Kita lihat penjelasan bawah itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah Nu'minu bihi wa na'taqidu wa la naruddu. Kita beriman dengannya dan kita meyakininya serta kita tidak menolaknya, tidak membantahnya. Bi khilafi ahli dhalal alladzina yarudduna ma sahhanir rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan orang-orang sesat yang mereka membantah menolak hadis yang jelas-jelas sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti siapa? Orang-orang Asy'ariyah. Eh? Nah, barakallahu fikum. Orang-orang Asy'ariyah mereka menetapkan nama dan sifat yang cocok dengan apa? Akal. Kata mereka. Kalau ada hadis sahih kemudian enggak cocok dengan akal, mereka tolak. Itulah Asy'ariyah. Paham ya? Mereka menetapkan cuma berapa kemarin? Tujuh sifat saja. Nah, itu pun kata mereka tujuh nama dan sifat tersebut karena cocok dengan apa? Akal. Jadi akal yang mereka mainkan itu bukan karena dalil. Itu berbahaya sekali. Karena kalau agama ini dibangun di atas akal, rusak atau tidak? Rusak, hancur. Paham ya? Nah, oleh karena itu al-Imam siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Beliau sempat mengatakan dengan semakna, wallah alam masyhurnya dinukilkan dari ucapan beliau, apa ucapannya? Lau kana dinu birra'yi la kana batinul khufi aula bil mashi min a'la. Artinya apa? Kalau agama itu dibangun di atas akal, niscaya bagian khuf yang bawah, khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit, bagian bawah itu lebih pantas diusap daripada atasnya. Kenapa? Orang kalau pakai khuf yang kotor yang mana? Bawah. Tapi kenapa yang diusap di atasnya? Karena agama tidak dibangun di atas akal. Kalau akal-akalan, orang ini kok aneh. Ya diusap kok atas ya, padahal yang kotor bawah. Kita katakan karena agama tidak dibangun di atas akal. Allahul musta'an. Agama dibangun di atas apa? Dalil. Ingat nasihat al-Imam al mujaddib yang sering anak ulang-ulang. Di dalam Al-Usul Salatah beliau mengatakan apa? ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Jadi kalau orang itu bersandar dengan dalil tenang. Tapi kalau bersandar dengan fatwa ulama yang tanpa didasari dalil, dia pasti bimbang dia itu. Ragu dia. Paham ya? Jadi kita lewati kemarin kan? Seribu fatwa, seribu fatwa, bukan seratus lagi seribu fatwa. Kemudian berseberangan dengan satu dalil, dalil ini lebih kuat. Paham ya? Lebih kuat. Sehingga kalau kita bersandar dengan dalil tenang sudah. Paham ya? Karena dalil apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dinukilkan dalam kitab Madarijus Salikin, apa kata beliau? Mengenai dalil? Eh? Beliau menjelaskan bahwasanya kalau orang berpaling dari dalil itu berbahaya sekali. Tersesat dari jalan yang lurus. Paham ya? Apa kata beliau? Kata Imam Nukayim rahimahullah, "Nam pendek, simple, padat. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil." Dah. Aslinya panjang cuma itu ringkasannya. Wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling diri dari dalil, sudah ada dalil dia malah berpaling, malah menjauh, malah mencari pilihan yang lain Sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Jangan pernah antum atau kita meninggalkan dalil. Nah, barakallahu fikum. enam eh, Na'am nah, barakallahu fikum dari dalil itu landasan dan juga sandaran kita di dalam kehidupan sehari-hari dalam beragama. Nah, jadi kalau berpaling dari dalil akan tersesat dari jalan yang lurus. Eh, karena dalil apa kata para ulama? Ad-dalilu huwa ma yursidu ilal matlub. Itu definisi dalil ma sidu ilal matlub. Dalil itu adalah yang mengarahkan seorang kepada apa yang dia inginkan. Ya enggak? Antum dari Surabaya mau ke Jogja enggak tahu jalannya biasanya biasanya melihat apa pelang. Pelang itu secara bahasa dalil itu, penunjuk arah. Jogjakarta ke barat, antum malah ke timur terus. Dari Surabaya sampai mana kira-kira nanti? Bisa sampai Banyuwangi atau Madura atau intinya yang ke timur-timur sana. Paham ya? Nah, tapi kalau antum ngikutin dalil tadi itu, ke barat ya ke barat sampai Jogja insyaallah dari Surabaya. Paham ya? Karena dalil itu bisa dikatakan apa? penunjuk arah. Eh, sehingga kita harus ikutin dalil akan sampai kepada enam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Kata beliau, Wa yaqulun mereka mengatakan innahu la yufidul ilm binaan ala qawaidihimul mantiqiyah al-kalamiyah allati ibtada'uha Kata mereka, mereka mengatakan bahwasanya hadis yang sahih itu enggak berikan faedah ilmu katanya. Dibangun di atas kaedah-kaedah mereka yang sumbernya dari kaedah mantik, kaedah ilmu kalam yang mereka bikin-bikin. Jadi mereka berani nolak itu karena mereka mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat. Jadi kalau orang kuliah jurusan filsafat, kemudian ketika dikasih taufik oleh Allah taala biasanya bingung dia dalam beragama. Paham ya? Sudah kita lewati kan? mengenai solat, mengenai penciptaan alam, dia pikirkan terus. Dulu sebelum Allah Taala itu apa katanya? Dibayangkan, dipikirkan, bikin orang apa? Nam yang haus semakin haus, yang sakit tambah parah penyakitnya. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Fanahnu la na'mal amalahum katanya. Kita enggak mengamalkan amalan mereka. Bal nabra' minhum. Bahkan kita Nah barakallahu fikum, ini maksudnya kita ya, kita al sunnah Fanahnu la na'mal ma'amalahum. Kita ahli sunnah tidak mengamalkan amalan mereka. Bal nabra' minhum dan bahkan kita berlepas diri dari mereka. Wa ma, wa min amalihim dan berlepas diri dari amalan mereka. Nu'minu bihi. Kita beriman dengannya, hadis sahih. Wa na'taqidu ma dalla alaihi dan meyakini apa yang ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Wa la narudduhu kama yaruddu haula. Dan kita ahli sunnah tidak menolak hadis sahih sebagaimana mereka menolak hadis sahih. Bayangkan, ahlu sunnah. Naam. Wala najhaduhu dan kita juga tidak menolaknya, tidak mengingkarinya. Najhaduhu bi annan fiya ma dalla alaihi min al-asma wa sifat. Maksudnya al-juhud adalah apa? Meniadakan apa yang ditunjukkan oleh dalil tadi berkaitan masalah nama dan sifat. La nanfi Kita tidak meniadakan. Jadi al-sunnah kalau datang dalil mengenai asma sifat, sami'na wa ta'na amiruha kama za'at bila kais perlakukanlah sebagaimana datangnya dalil enggak usah dibagaimanakan bagaimana turunnya ya bagaimana tangannya bagaimana senyum bagaimana tertawanya bagaimana kagumnya itu semua enggak diperbolehkan menanyakan bagaimana hukumnya adalah bid'ah apa kata al-imam Malik bin Anas Imam Darul Hijrah ketika beliau ditanya masalah istiwa beliau mengatakan wasu'alu anhu bid'atun Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah Taala itu bid'ah. Ya enggak? Nah, buat iman bihi wajibun. Mengimani wajib. Tapi pertanyaan tadi bid'ah. Tangannya bagaimana? Bid'ah pertanyaannya. Paham ya? Hati-hati. Dan ahli sunnah menyerahkan masalah kaifiyah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ahli sunnah menetapkan. Turun itu maknanya apa? turun yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Caranya gitu ya. Ahlus sunnah menetapkan maknanya, menyerahkan urusan kaifiyah bagaimana bentuknya, hakikatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dikit lagi. Bal nusbitu ma dalla alaihi kama asbathahu Allah wa rasuluhu. Bahkan Ahlus sunnah atau kita atau kami eh, menetapkan apa yang ditunjukkan oleh apa? oleh dalil sebagaimana Allah tetapkan dan Rasulnya juga menetapkannya. Hada wajibul muslim. Inilah yang wajib untuk seorang muslim. Al-imanu wa taslimu wal inqiyadu lima sahanillahi wa rasulih. Mengimani. Kemudian taslim. Nah, berserah diri, terima. Wal inqiyad tunduk dan patuh lima sahanillahi wa rasulih. Ya telah sahih dari apa? Dari Allah dan rasulnya. Wala yatadakhal bi'aqlihi wa fikri Tidak ikut campur akalnya dan pikirannya. Enggak boleh ikut campur akalnya, pikirannya, kemudian sampai menolak enggak boleh. Wa tiradatuhu wa tasqiq wa tasqiqatuhu Artinya apa? Tidak boleh ikut campur bi fi'lihi wa fikrihi wa tiradatihi wa tasqiqatihi Kritikan-kritikan, keraguan-keraguannya enggak boleh ikut campur dalam asma sifat. Au yakbal kalamul mudil mu'nam. Apa itu? Mudlilin ya, na'am. Mudillilin. Au yakbal kalamul mudil, na'am, kalama al mudlilin Lamnya dua itu ya. Ayo. Atau eh, ahlus sunnah tidak menerima ucapan orang-orang yang menyesatkan. Wa syubhatil musabbihin dan juga tidak menerima subhatnya orang-orang yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. La yaltafit ila hadil umur. Ahlus sunnah tidak menoleh sedikit pun terhadap perkara-perkara ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza Allah rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini perhatikan baik-baik ayat ini. Ayat ini sering muncul dan sering kita dengar ayat yang menjelaskan kepada kita semuanya kalau sudah datang dalil dari Allah dan Rasulnya ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid. Kemudian ini adalah perkara kekufuran harus kita sami'na wa ta'na. Enggak boleh mencari pilihan yang lain. Paham ya? Kalau Allah dan Rasulnya mengharamkan eh? misalkan mengharamkan gambar makhluk bernyawa, sami'na wa ta'na. Enggak ada pilihan yang lain. Syekh fulan bolehkan, Syekh alan bolehkan, enggak ada. Paham ya? Nah, kenapa enggak langsung ke pusatnya Rasulullah membolehkan? Mana dalilnya kalau Rasulullah membolehkan? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan argumen kalian kalau kalian jujur. Selesai, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalkan. Kembali kepada nan ketetapan Allah Rasul ini bagus sekali ini. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita Idza Allah wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum atau perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian orang tersebut justru memiliki pilihan yang lain yang sesuai dengan urusan mereka. Hati-hati nih ya, punya pilihan yang lain, punya pendapat yang lain yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalal mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalil muqaddam. Ad-dalilu muqaddamun ala kulli syai'. Dalil itu didahulukan atas segala sesuatu. Paham ya dalam masalah beragama ini. Jangan mengedepankan mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan akal, mengedepankan pemikiran para tokoh para pembesar, para ulama, tapi dahulukan dalil. Jadi kita mengambil fatwa ulama karena apa? Karena semata-mata dalil yang mereka pakai untuk hujah terhadap pendapat tersebut. Bukan semata-mata pendapatnya saja. Paham ya? Sehingga kita nanti tidak terjatuh dalam asabiah fanatik. Paham ya? Nah, membela si fulan, membela si alan. Karena kita membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dengan, dengan apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nahnu nudafi'u an syakhsin biqadri tamasuki bisunnah. Kita membela seseorang itu sesuai dengan kadar berpegang teguhnya dia dengan as-sunnah. Jadi enggak ada asabiyah fanatik. Paham ya? Nah, mana ngikutin ustaz fulan, ngikutin syekh fulan, enggak ada. Ikutlah kepada Al-Qur'an as-sunnah. Ikutilah para salaf, ikutilah para sahabat, tabi'in, atba'u tamin yang mereka bersandarkan berlandaskan di dalam agama mereka dengan Al-Qur'an was sunnah. Naam. Yang terakhir, fal madaru 'ala subut maka barometer ukuran barometer atau ukuran dalam masalah asma wa sifat mengenai tetapnya dan sahihnya dalil tersebut. Fama sabata wajib iman bih. Maka kapan saja dalilnya sahih, dan telah datang wajib untuk mengimaninya. Naam, wal qabu wa qabuluhu wa wajib menerimanya dan wajib menetapkannya. Wal amal bihi duna taraddudin aw tawaqqufin aw iltifatin ila ma yaquluhu al-dhalal. Dan wajib mengamalkan dengannya tanpa bimbang, tanpa kebimbangan, tanpa keraguan, tanpa tawakuf, tanpa menoleh kepada ucapan orang-orang sesat. Itu kesimpulannya.